Mitra bisnis, menghadapi tahun ini, banyak kalangan yang memiliki optimisme tinggi mengenai perekonomian Indonesia, lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang tidak buruk dibanding negara lain. Namun, tidak sedikit yang menilai tahun ini juga akan menjadi tahun yang berat bagi Indonesia, karena krisis ekonomi dunia tidak mustahil berdampak besar ke Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanan Sandi. Pak Sofian, apakah dengan krisis yang terjadi di Eropa, Amerika, dan berdampak juga ke negara-negara lain termasuk di Asia, Indonesia juga beresiko untuk jatuh perekonomiannya? Ini negara terlalu besar untuk jatuh dan terlalu kaya untuk jatuh. Kalau kita jatuh dan turun ini adalah karena kebodohan kita sendiri. Karena kita yang bisa bersatu. Jadi saya sebenarnya percaya bahwa ini kita bisa. Cuma kita ini kadang-kadang di sinilah. Ya, setengah mati kita karena sekarang ini begitu. Kadang-kadang kita mau lebih cepat, cepat, cepat, cepat merasa bahwa 30 tahun kita nomor 10 ini sudah nomor ini. Sedangkan kita kalau nggak situ nggak bisa kita capai, kita kita tidak selesaikan pekerjaan rumah kita hari ini mengenai apa-apa yang kita hadapi sekarang. Nah di sini yang menurut saya kita Let's do our homework sama-sama. Nah, tapi hati-hati. Saya masih khawatir sekali mengenai anggaran belanja kita ini. Kita bisa capai nggak pajaknya? Kita capai nggak semua pemasukan ini? Dan juga exchange rate ini, kalau besok terjadi di mana exchange rate ini besok dari 9.600 itu besok menjadi 10.000, ah, pusing juga kepala kita. Jadi saya pikir lebih banyak BI hati-hati lah. Redominasi rupiah itu ditunda-tunda dikit lah. Banyak yang lain yang lebih penting. Jadi ini saya cuma ingin memperlihatkan ya. Apakah saya pikir kita sudah komen dengan pemerintah Indonesia dan Ya. Kita apapun kita bisa kritiki apa saja. Tapi tolong juga didengar ya risikonya. Karena kita ini kan kalau pengusaha ini tahu betul, kita ini pasti yang harus membayar pajak lebih banyak. Tapi kita kan harus untung lebih banyak, harus bisa bayar lebih banyak. Dan kita juga harus bisa ekspor lebih banyak dan lain-lain. Tapi kalau ketidakpastian, ketidakpastian, ketidakpastian politik karena pemilu, ketidakpastian daripada keamanan dan lain-lain ini tidak kita jaga sama-sama, kan, saya khawatir sekali 2013 optimisme kita ini harus kita kurangi dan nah, tapi prepare for the worst. Supaya semua ini juga melihat sesuatu yang lebih balance gitu, supaya kita ini jangan terlalu optimis tanpa kita melihat pekerjaan rumah kita yang kita belum selesaikan, ini kita selesaikan. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian luar negeri, Pak? Ketidakpastian luar negeri itu masih tetap besar. Ada indikasi beberapa yang baik, tapi ada beberapa indikasi juga yang tidak baik. Jadi kita anggap ini jangan kita terlalu optimis karena takes time, membutuhkan waktu lama kita, maka itu saya masih tetap tidak yakin bahwa komoditi price itu akan dalam waktu cepat, itu akan naik. Ya, Sebab ini membutuhkan waktu dan apa biasanya naiknya itu kalau sudah naik tuh naik aja dia turun. Tapi kalau sudah turun itu untuk menaik lagi itu memang ada satu kesulitan karena oversupply terjadi di mana-mana sekarang karena kelebihan produksi di luar negeri itu tentu menyebabkan orang harus mengkat produksinya dan lain-lain. Jadi ini soal luar negeri kalau saja. Nah, saya memberikan catatan. Saya setuju sekali kalau ini semua terjadi optimisme kita ini terjadi dan tentu kita pengusaha ini betul-betul bisa bekerja lebih baik. Cuma saya menghadapi dalam negeri yang saya khawatirkan adalah beberapa soal. Yang salah satu persoalan bahwa ini kita mau mati-mati mau mempercepat daripada masalah-masalah yang namanya infrastruktur. Tapi kalau bangun infrastruktur itu mulai kita bilang hari ini kan baru terjadi 2-3 tahun ke depan. Ya, apalagi kalau kita melihat menyelesaikan masalah-masalah tanah, menyelesaikan masalah-masalah tata ruang itu bukan main. Apalagi dalam situasi kita menghadapi politik. Gubernur 15 pemilu, pilkadanya, bupati, wali kota itu hampir 100 pilkadanya. Dan itu pasti nggak segampang itu di perintah perintah bupati gubernur kita. Nah, setelah itu baru pemerintah pusat lagi. Jadi situasi dalam negeri kita ini menyebabkan pembangunan yang kita inginkan dalam infrastruktur itu, itu menurut saya akan bisa memperlambat ini. Karena apapun yang dikatakan bahwa kita ini memang salah satu dari kalau kita menjadi ASEAN Communities, orang akan investasi ke kita. Saya masih tanda tanya. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.